بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين pembatal keislaman yang ke-8 adalah memberikan pertolongan kepada orang-orang musyrik dan menolong mereka mengalahkan kaum muslimin. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين dan barang siapa yang mengasihi mereka dari kalian maka sesungguhnya dia tergolong orang-orang kafir tersebut. Sesungguhnya Allah SWT menunjukkan kepada kaum yang zalim. Ini ayat 51 surat Al-Ma'idah. Yang dibahas dalam kajian malam ini. Qala Syekh Salih Al-Fawzan, hafizahullah wa ra'ah. الثامن من أنواع الردة مظاهرة المشركين على المسلمين أي معاونتهم فالمظاهرة معناها المعاونة بأن تعين الكفار على قتال المسلمين وأذية المسلمين ثامن termasuk jenis yang kedelapan dari jenis-jenis riddah, ay murtad, yaitu menolong orang musyrikin atas orang-orang Islam. Maksudnya menolong mereka di sini adalah menolong, menguatkan orang-orang kafir, memerangi kaum muslimin dan menyakiti kaum muslimin. Tidak memerangi tapi menyakiti kaum muslimin. Menghina ayat Allah itu menyakiti kaum muslimin. Itu kemuliaan kaum muslimin. Wa kadzalika man al kuffar fa innahu yakfur. Dan begitu juga siapa yang senang kepada orang-orang kafir, maka sesungguhnya dia kafir. Namanya orang senang maka dia akan menolong, menguatkan. Yang dimaksud di sini tidak boleh menolong kekufurannya. Bukan nggak boleh kalau antum melihat orang kafir lapar antum kasih makan. Bukan itu. Bukan nggak boleh mengobati orang kafir. Bukan itu. Bukan nggak boleh mendonorkan darah untuk orang kafir. Bukan itu. Boleh saja. Apalagi orang kafir yang diharapkan keislaman. Tapi yang dimaksud seperti dalam konteks malam hari ini adalah seperti yang dilakukan oleh uh, Yusran Wahid. Nusran, Nusran Wahid. Ini yang dimaksud dalam pembahasan ini. من أحب الكفار فإنه يكفر وهذا هو التولي ومن يتولهم منكم فإنه منهم يتولاهم بالمناصرة والمظاهرة أو يتولاهم بالمحبة فإنه يكفر لأنه أحب الكفر وأحب الكفار فيكفر بذلك إذا أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفر wa man lam yunkirul kufra fahuwa kafir. Allahu Dan inilah dia yang dimaksud dengan kasih sayang itu. Dan barang siapa yang mengasihi dia kepada mereka kufar dari kalian muslimin, maka sesungguhnya dia termasuk mereka. Yakni mengasihi mereka dengan menolong dan menampakkan kekufurannya atau menolong mereka dengan mencintai yang membantu mereka dalam kekufuran, maka sesungguhnya dia kafir. Karena sesungguhnya mencintai kekufuran dan mencintai orang-orang kafir, maka dia kafir sebab perbuatan itu. Ketika dia mencintai mereka maknanya maknanya apa? Dia tidak mengingkari kekufuran. Antum harus katakan Nasrani kafir, Yahudi kafir, Buddha kafir, Hindu kafir. Harus begitu. Kalau nggak begitu, anta minhum. Kalau mereka melihat kita kafir, ma andana muskilah. Atukulu ah, ma syi'tum. Tapi kita dituntut seperti ini. Itu namanya keyakinan. Kalau nggak seperti itu bukan keyakinan namanya. Itu main-main. Yang ini betul, ini betul, ini betul, tapi kok berbeda. Kalau masalah harmonis dalam kehidupan, itu lain lagi. Kaum muslimin dilarang untuk membunuh orang kafir tanpa alasan. Kalau orang kafir yang menyerang kaum muslimin itu yang boleh dibunuh. Orang kafir yang minta jaminan keamanan tidak boleh dibunuh. Orang kafir yang punya perjanjian untuk tidak saling menyerang tidak boleh dibunuh. Orang kafir yang lahir besar di negeri ini tidak boleh dibunuh. Itulah syarat Islam. Membunuh mereka, melukai mereka, menyebabkan seseorang tidak bisa mencium baunya surga tapi bukan membenarkan ajaran mereka atau membolehkan mereka menjadi pemimpin untuk kaum muslimin. Itu namanya mencintai kekufuran. Itu namanya tidak mengingkari kekufuran. Wa man lam yunkirul kufra fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengingkari kekufuran maka dia kafir. Awalul ayah Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya' أي لا تتولوهم لا تتولوهم ولا بمظاهرة ولا بمحبة ولا بمعاونة ومن يتوله منكم يعني من المسلمين فإنه منهم أي يكون من اليهود والنصارى وهذا دليل على ردته ثم قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين فسماهم الظالمين فسماهم ظالمين أولني آيات وهي أوران أوران yang beriman Janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai kekasih. Kenapa dikatakan pemimpin di sini? Kalau dia memimpin, pasti kalian menolongnya. Jadi walaupun aulia di sini maknanya bukan pemimpin, ini bantahan untuk si Ad-Dajjal uh, Nusran Wahid. Kalau dibilang aulia maknanya dalam konteks bahasa Arab bukan pemimpin, Naam kekasih. Kekasih untuk apa? Menolong kekufurannya, menghina-hina kaum muslimin, merobohkan masjid kaum muslimin, merobohkan rumah-rumah orang fukara. Itu yang kamu maksud? Itu yang dimaksud dengan menjadikannya kekasih. Janganlah kalian menolong mereka tidak menampakkan pertolongan kepada kekufurannya, tidak mencintainya dan tidak menolong dia. Ahok masuk Islam selesai urusan selesai lakin rajul anid wa yu'adi 'ala muslimin la naskut minhu abadan wa man yatawallahu minkum ya'ni minal muslimin siapa saja yang mencintai mereka dari kalian yakni dari muslimin fa minhum maka sesungguhnya dia tergolong mereka kufar ai yakunu minal yahud wan nasara adalah dia tergolong yahudi dan nasrani Wahada dalilun ala riddati. Inilah dalil yang menunjukkan kemurtadannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna Allah la yajil qaumaz zalimin." Sesungguhnya Allah tidak menunjukkan kepada kaum yang zalim zalim semua. Maka Allah menamakan mereka zalim. Orang yang zalim karena dia menolong kekufuran dan pelakunya. Jelas menghina loh. Bahkan keyakinannya sendiri dia hina. Kemudian dia bandingkan keyakinannya dengan keyakinan kaum muslimin. Dia bilang iman saya, saya nggak takut mati begini-gini. Itu kan omongan-omongan preman yang seperti itu. Kalau dia seorang yang memang betul-betul punya karakter sebagai pemimpin, seandainya pun dia punya itu nggak boleh kita memilih dia. Tidak boleh kita mengangkat dia menjadi pemimpin kita. Apalagi yang brengsek kayak begini. yang sembarang ngomong seperti ini. Siapa yang gak dihinanya? Siapa yang gak disakitinya? Tapi kita dibodoh-bodohi dengan apa? Dengan berita. Makanya nggak usah nonton Metro TV. Matikan aja TV-TV di rumah itu sibuk kita belajar Al-Quran dan Sunnah. Itu ahsan buat kita. Itu apa isi? Cerita dusta, bohong, fitnah. Alasannya kebebasan pers ini dan semisalnya. Ada kullah kiri wal buhtan. Akhirnya apa kaum muslimin? Begini keadaannya sekarang. Enak saja orang mengatakan ini ayat Al-Quran nukil. Dia Nasrani. Maya Mayadri an, an ayatillah. Terus ngomong, saya belajar sekolah Islam dari SMP. SMP urusan apa? Yang orang Islam belajar di sekolah Islam aja banyak nggak ngerti Al-Quran kok. Karena pelajaran agama cuma seminggu sekali. Wah datang kafir seperti dia ngomong seperti itu. Kemudian dibela, wallahil azim, alladzina yudafi'una anhu fahum kuffar misluh. كما قال الله عز وجل في هذه الآية أنا والله العظيم kalau karena kalimat ini ini anak harus terbunuh mani khaf walhamdulillah anak bukan kayak dia kalau dia berkata gara-gara mau membersihkan Jakarta masih terbunuh tulislah di nisan saya begini ana amut li ajli dini mau li ajli watani ana mati karena agama anak Amma yang dikatakan hubbul watan minal iman hada maudhu' hadis palsu. Ana uhibbun nas kullaha. Fi muamalah insaniyah. Walakin kalau kita bilang mencintai manusia, na'am, mencintai manusia fi muamalah, tayyib. Lakin al-kuffar ma uhibbuhum. Kuffar ana tidak mencintai mereka abadan. Kenapa? Karena mereka tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan dia rizki, kemudian dia sembah selain Allah Azza wa Jal, akhlak, akhlaq, adab. Wa kaif yani ana tabassam ma'a syakhs misal hadha? Apalagi sampai membela dia. Na'udzu billahi min dzalik. Na'udzu billah. Na'udzu billahi min dzalik. Hada kalam fadhi ya ikhwan. Itu kaum muslimin dibodoh-bodohi dengan ini semua. Masuk di Facebook, oh ini pemimpin yang berani mati untuk bela negara. 100% Nabi bilang kadzab. Wallahi kadzab. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima yusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Semua orang musyrik pasti penakut. Pasti. Tidak anak katakan insyaallah, pasti termasuk dia. Ajbanun nas, dia orang yang paling takut sebenarnya. Maka dia sampai berani ngomong seperti itu. Kalau memang dia tidak takut kehilangan jabatannya, ngapain dia menghina ayat Al-Quran? Diam aja kenapa dia? Biarkan aja. Manusia mau milih dia atau tidak. Kenapa? Katanya nggak takut kehilangan jabatan iman. Iman apa? Iman iman rusaknya itu. Iman kufriyah. Yang anak sayangkanlah sebagian besar kaum muslimin nggak paham mengenai ini. Jahil, tertutup akal mereka. Mereka hanya hima mereka sungai bersih, tapi hati mereka tidak bersih dari kekufuran. Tidak mereka pikirkan. Berapa banyak orang-orang fukara yang juga menjadi korban dari ini semua. Itu nggak pernah dibicarakan. Itulah jahatnya politik. Tapi yang paling penting adalah menolong dia itu kufrun. Membela kekufuran itu kufrun. Tidak ada urusan sama bapak pluralisme ini dan semisal di mauti. Alhamdulillah dia sudah mati walhamdulillah intahat syarruh. Selesai kerusakan dia. Alhamdulillah. Anak pertama dengar dikatakan si fulan kotmat Yang pertama kali keluar lisan anak alhamdulillah. Ma'akul yani inna lillahi Bagi anak orang yang hidup seperti dia ini, dia yang menciptakan ketidakstabilan mereka. Di mana kaum muslimin menjadi minoritas mesti dianiaya. Kiai makan. Itu tidak samar buat kita. Mana? Mana yang katanya PBB teriak-teriak lihat orang-orang di Myanmar sana dibunuhin kayak hewan begitu. Dibelah-belah seperti itu. Mana? Di Irak, di Suriah. Mana? Tapi begitu ada satu anjing kafir saja Anjingnya orang kafir mati ribut satu dunia. Mau sampai kapan kehinaan seperti ini terus menerus dirikan? Kalau mau berbuat adil, ambil. Tangkap dia, penjarakan dia karena dia telah menghina syariat Islam. Dilakukan gak itu? Tidak akan dilakukan. Kenapa? Karena memang negara ini mau dibuat kaum musliminnya benar-benar tidak mengerti kemuliaan syariatnya. Kita hidup dalam kondisi yang sangat suram sekarang ini. Orang sesuka hati berbicara tentang apa yang dia mau. Kemudian bilang, saya tidak bermaksud menghina Al-Quran. Kalau nggak maksud, kenapa kamu bicara mengenai itu? Kenapa nggak diam saja mulut busukmu itu? Tahan lidah kamu yang jelek itu. Untuk nggak berbicara tentang hal itu. Fah Kemudian dibiarkan bela ini dan semisalnya. wallahi alazim Hada syai'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yazil. Itu penghinaan itu. Itu tidak boleh didiamkan. Mu'i pun dihina semuanya. Bidun tasfil. Ana dulu pernah bilang, kalau nggak salah waktu di majelis Masjid Agung, kalau nggak salah. Lihatlah orang-orang jaringan Islam liberal ini. Begitu ada kondisi seperti ini, yang paling pertama kali teriak mereka. Kenapa? Karena memang himahnya untuk itu. Mereka orang-orang yang tersakiti dengan penerapan syariat Islam. Nah, sampai misalnya, orang-orang yang nggak mengerti syariat saja, tapi mengetahui bagaimana kerusakan komunis. Mendengar komunis mau bangkit, semuanya marah. Datang rajul hada alladhi قد مات الحمد لله بموته ويستحق بعذاب الله بما بما يقول في حياته إن شاء الله dia mengatakan ngapain takut komunis bangkit di Indonesia padahal Pancasila yang mereka bilang sakti itu membenci ideologi komunis itu tapi dia bilang ngapain takut plural ini maksudnya apa? Pluralisme ini apa? Batasannya apa? Itu nggak pernah dijelaskan. Sehingga tanpa disadari orang sudah jatuh kepada pembatal keislaman yang ke-8 ini. Tidak dia sadari dia telah membela, memperkuat kekufuran tanpa dia sadari. Dan itu tidak ada rusuhnya. Sebab sekarang berapa banyak doa yang meneriakkan masalah ini, berapa banyak yang bicarakan masalah ini. Bukan satu dua orang. Apa itu dianggap dia tidak mengerti? Wah, sampai berani memberikan pilihan. Ini pilihan yang betul-betul cacat ini. Ini orang yang memang nggak bisa berpikir ini. Anda ulangi berkali-kali supaya Anda paham. Kalau yang diberi pilihan, mana yang lebih bagus? Punya pemimpin yang muslim tapi korupsi dengan yang kafir bersih tidak korupsi ini bukan pilihan orang dua-duanya rusak. Yang kafir rusak walau dia tidak korupsi. Yang muslim kalau dia korupsi juga rusak. Itu kalau ditanya lebih baik mana lebih baik yang muslim. Karena yang muslim tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia menjadi seorang muslim. Adapun kufar la yashkurun Allah. Kufar tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kasih pilihan cuma dua begini, ah itu cacat otak itu. Kalau dia otaknya bagus, gak mungkin pilihannya cuma dua. Begitu banyak kok muslim yang baik, Kenapa harus kufar yang jelek? Walau dia tidak korupsi, kufar jelek. Jelek dari siapa? Akidah. Maka Nabi bilang tadi, kalau dia Islam selesai urusan. Jadi kalau dia tidak mau, Allah syariat Islam kaum muslimin dihina oleh. Syariat Islam dan kaum muslimin dihina oleh. Ini namanya sudah tidak mungkin lagi kita bisa hidup tenang kalau seperti ini. Apakah dengan begitu dia menunjukkan kekuatan? Apa yang dimaksud dengan ini semua? Lawan politik dia mana ada urusan kita dengan politik? Ngapain bawa-bawa syariat? Kita saja nggak suka dengan kaum muslimin yang bawa-bawakan ayat Al-Quran dalam pembahasan politik. Ya suka kita. Karena bagi kita politik itu nggak ada. Politik itu hanya isinya tipuan. Yang diinginkan adalah bagaimana merebut kekuasaan. Oh, cuman itu. Jadi ngapain kita sibukkan diri kita dengan itu semua? Apa ajaran syariat Islam membolehkan orang menipu? Orang mau jadi anggota ini, anggota itu kan harus banyak janji. Kalau janji nggak ditepati apa itu namanya? Hah? Menjatuhkan orang lain, saya lebih baik dari dia. Apa itu diperbolehkan dalam syariat Islam? Minta dipilih apakah diperbolehkan dalam syariat Islam? Maka syariat Islam berlepas diri dengan politik. Jadi kalau mereka bilang nggak boleh dibawakan uh, syariat Islam dalam politik, ini, yang bawa siapa? Yang bawa dia. Yang bicara menghina ayat dia. Kemudian datang orang-orang liberal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merusak mereka semua kalau tidak memberikan hidayah kepada mereka. Yatakallamun bima Mereka berbicara suka tidak disadari kerusakan demi kerusakan itu terus datang. At-tasi'u man i'taqada anna ba'd an-nas yas'uhu al-khuruj sallallahu alaihi wasallam kama wasa'a al-khadru al-khuruj an Musa alaihi Yang kesembilan, pembahasan tentang orang berkeyakinan bahwa sesungguhnya sebagian manusia luas baginya untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana luasnya khabar keluar dari syariat Musa alaihissalam maka dia juga kafir yang mengatakan boleh sebagian manusia meninggalkan syariat Rasulullah SAW dan dalilnya adalah sebagaimana ah, khabar keluar dari Nabi Khidir ada yang bilang nabi, ada yang bilang ulama, ikhtilaf ulama tentang dia ini. Keluar dari syariat Musa alaihissalam maka kafir. Gak ada satupun yang boleh keluar dari syariat Rasulullah SAW. Bahkan Musa sendiri kalau dia hidup saat Rasulullah SAW diutus maka Nabi Musa juga wajib mengikuti Rasulullah SAW. Maka tidak ada kekhususan Seorang yang menamakan atau menyatakan diri seorang muslim tidak boleh dia keluar dari syariat Rasulullah SAW. Insya Allah untuk penjelasannya mengenai pembatal keislaman yang kesembilan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل أن أختم هل من سؤال تفضلوا kalau ada yang mau tanya Minta maaf dan akui bahwa dia menghina. Ini minta maaf tidak mengakui dia menghina. Maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah musuh-musuh saya ini kan ini masih kategori mempermainkan. Kalau yang minta maaf betul-betul minta maaf katakan saya salah, saya memang menyatakan orang ucapan itu jelas. Dibodohi, dibohongi. Sekarang kalau dia bilang yang yang dimaksud membohongi dan di, yang membodohi adalah orang-orang yang menjadikan ayat ini sebagai alat dia agar orang meninggalkan memilih kafir, maka jawabannya yang kamu bilang nggak seperti itu. Ya kedap. yang kamu bilang adalah orang yang mengikuti ayat itu dibodoh-bodohi. Isinya memang kami dilarang. Mengambil pemimpin kafir. Naam, dilarang. Isinya itu memang. Masalah orang yang menggunakan itu, itu terus kembali sama dia ya, salah. Kalau ditanya apakah dia benar atau salah, ana jawab dia salah karena tujuan dia untuk apa? Untuk dunia, untuk posisi politiknya. Sementara Islam tidak suka dengan yang namanya penipuan. Kalau politik bisa bersih dari penipuan, nah silakan. Atahadda. Kalau bisa politik bersih dari penipuan silahkan. Kalau tidak, maka tidak boleh ayat Al-Quran dibawa ke ranah politik. Yang ana bahas bukan orang yang membawanya, tapi ucapannya yang mengatakan isi ayat itu adalah membohongi dan membodohi. Masalah orang mau menggunakan itu itu urusan dia kesalahannya Kembali kepada dia, dia adalah dua, dua hal. Yang kamu ucapkan ya kafir adalah orang yang mau dibodoh-bodohi. Dan dibohongi. Artinya apa? Yang namanya bohong gini. Misalnya Nabila. Minum air, gelas ini kosong. Itu bohong. Karena memang dalam gelas ini tidak ada air. Tapi kalau misalnya Anda bilang minum ini, ada air mungkin bukan air putih, Hah? teh masih bisa dibilang Anda membohongi. Tapi kalau Anda katakan misalnya minumlah ini ada air putih dan sudah di mana tak bohongi? Di mana tak anak membodohinya? Gak ada. Terus misalnya Nabi bilang silahkan minum, ini air. Datang beliau bilang jangan itu minum itu dibohongi bukan air isinya, padahal ini air isinya. Dibodohi kamu kalau minum ini. Bisa paham maksudnya kan? Nah, seperti itu. Jadi yang dia ucapkan jangan berkelit-kelit lah. Memang udah jelas dia menghina, dia melecehkan dan menganggap orang yang berpegang dengan ayat itu adalah orang yang bodoh dan dibohongi. Kita balikkan seperti yang Anda bilang tadi katanya nggak takut kekuasaan hilang. nggak takut, nggak jadi pemimpin. Kok harus seperti itu? Tenang-tenang aja lah. Buktikan aja lah dengan kerjaan kalau memang kerjaan bagus. Takutnya biasanya orang yang banyak ngomong-ngomong begitu itu, ya itu tadi, tong kosong nyaring bunyinya. Cakap aja, jadi nggak ada jalan lain kecuali bikin seperti ini. Ini kan hanya bikin kekisruhan. Nah. Di luar topik juga boleh. Kenapa? akid. Dia itu harus ditahan. Sampai dia menyatakan bahwa memang saya telah melakukan penghinaan dan minta maaf kepada kaum muslimin semuanya. Dan berhenti tidak mencaci-caci kaum muslimin lagi. Silahkan. Tapi begitu pun ya pihak-pihak tertentu ada yang tidak mau maafkan. Proses. Jadi kalau dia masuk Islam selesai itu semua. Nah, dia bilang dia masuk Islam, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia ucapkan karena penghina agama itu dua kondisinya. Kalau dia bertobat kita lihat kesungguhan taubatnya, maka diterima taubatnya. Kalau tidak nggak diterima taubatnya. Abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu yang sudah beriman saja dihukumi murtad, apalagi ini kafir menghina ayat, Dan tidak boleh satu pun muslim yang berwalak dengan ucapan orang semisal dia Siapapun, kalau dia tentara ya nggak boleh. Kalau dia polisi ya nggak boleh. Agama itu di atas segala-galanya. Agama itu loyalitas kita. Kalau masalah toleransi dan semisalnya kita mengerti. Tapi kalau sudah seperti ini, ini namanya cari penyakit lah. Itu menunjukkan ketidakmampuannya kan. Dan menunjukkan ketidakmampuannya untuk bisa kembali berkuasa. Sehingga perlu ngomong seperti itu. Kalau dia mau berbuat baik, berbuat baiklah pada keyakinannya dulu. Antum selalu bilang begitu. Jangan kebaikan itu dilihat standarnya oleh mata manusia. Tidak. Berbuat baiklah. Tanya sama dia. Duduk sini. Duduk. Nah, duduk manis. Sudah apa menurut kamu baik? Mengatakan semua yang menciptakan ini, yang membuat ini teratur ada tiga. Baik nggak? Ada bapak, ada emak, ada anak. Gak usah ngomong-ngomong dalil. Gak ngerti orang kayak gitu diajak ngomong berdalil. Kalau kamu, kamu kan katanya pemimpin. Kamu bilang gini, istrimu ngomong gini, anakmu ngomong gini. Jadi apa rumah tangga? Itu manusia. Lalu mana yang paling berkuasa? Paling dia bilang ya bapak itulah katanya kan. Bapak yang mana? Yang mati di tembak Belanda atau yang mana? Jadi dia tidak mengerti keyakinan. Ini bukan orang baik. Kalau dia baik, dia harus berkeyakinan bahwa yang menata ini semua harus satu. Kekuasaan itu harus satu. Dan dia mutlak. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang dia kehendaki. Itulah Allah yang tidak punya istri dan tidak punya anak. Kalau kamu samakan yang menciptakan kamu seperti kamu, lalu letak bedanya di mana? Kan berarti inti bahlul. Otak sakit, Ada gangguan tekanan mungkin. Makanya si marah-marah aja bawaannya. Kalau dia sudah bisa berbuat baik dengan keyakinan, baru kita cerita tentang kebaikan-kebaikan yang dirasakan manusia. Itu utamanya. Jadi orang yang mengatakan sesembahan patung di mana letak baik, kurang ajar itu namanya. Kalau kita tanya, masa yang ciptakan kamu ini kan kamu yang buat. Dia yang buat dengan tangannya, dia yang bentuk dikasih ya pengilat, bikin buncit lagi, pakai kalung sebesar besar mau jelek kali lah udah. Kemudian begini dibilang orang beretika, berakhlak. Tidak berakhlak, tidak bermoral, kebaikan apa yang ada sama dia? Coba. Yang dia lakukan dalam kehidupan dunia itu hanya bagian dari kebaikan yang dianggapnya baik. Tapi kalau tidak berbuat baik kepada pemilik kebaikan, Kebaikan apa yang bisa kita bilang itu dari dia? Mudah sebenarnya kalau berbicara tentang kebaikan itu. Enggak sulit. Itu saja. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menghancurkan semua berhala itu digantungkan satu nah yang paling besar. Ini kok bisa hancur begini semua ya? Lo tanya yang besar itu, yang paling gede itu yang ah, yang sampai nggak bisa ngancing bajunya kan? Tanyalah sama dia. Ya mana mungkin yang ditanya orangnya nggak bisa bicara. Kalau begitu kenapa kalian sembah? Sekarang misalnya dia balikkan, Allah, Allah juga kan nggak nampak katanya. Antum akan jumpa orang-orang seperti ini. Allah kan nggak nampak. Terus kalian sendiri meyakini apa? Nunggang, nungging, gitu kan? sujud dan semisalnya. Apa yang kalian sembah? Katakan bahwa kami punya pedoman. Pedoman kami ini Al-Quran. Kalau kitab Injil atau apa yang ada sama kalian itu, insya Allah satu malam bisa dikerjakan, bahkan mungkin satu jam. Kalau cuma ngarang-ngarang aja. Semua orang bisa, kalau yang dikarang-karang. Anda bilang yang dikarang-karang ya, bukan Injil yang asli. Bukan Injil yang asli. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa mereka merubah kitab suci dia palingkan dari pembahasannya. Dan pernah anda baca, waduh ini agak porno sedikit ini. Coba lah, nggak pantas firman Tuhan itu seperti itu. Kalau mereka bilang kan Tuhan. Kami beribadah dengan pedoman. Sekarang kalau kamu merasa ini dusta, coba buat semisal ini. Satu ayat saja. Yang isinya seperti Al-Quran. Dan jangan sendiri tanggung sendiri. Ajak yang lain-lain. Duduk. Kalian bahaslah datangkan semisal Al-Quran. Apakah yang buat undang-undang di negeri kita ini bukan orang-orang pintar? Menurut manusia kan pintar mereka. Pemikir-pemikir, pakar-pakar. bahas sana, buka buku sana. Menurut John, Jen, John Thor, Edward ini, macam-macam mereka sampaikan. Sampai nggak pada keadilan? Nggak sampai kan? Hukum yang satu tumpang tindih sama ini, bikin contoh ini beranak, ini beranak. Nggak ada kepastian hukum sedikit. Tidak ada kepastian hukumnya sedikit pun. Ada hagiana, hagiana. saling biarin di situ. Tidak ada kepastian apapun. Nah kita bilang, cobalah datangkan semisal ini. Karena dalam Al-Quran inilah kami mendapatkan perintah salat yang rukuk dan sujud itu. Kemudian kami meyakini Allah Subhanahu wa taala ada itu. Ya, kita berdoa lagi susah, susah ada yang menjawab, ada yang mengabulkan. Itu kan berarti ada. Udah itu masa kita sama-sama lah di sini duduk. Ya. Kamu bikin rumput? Enggak. Saya bikin rumput? Enggak. Lalu siapa yang buat? Nabi Adam? Enggak juga. Jadi siapa yang buat? Pasti ada yang buat kan? Kalau dia bilang gak ada yang buat, agerot ah, dia. Lalu kok bisa ada rumput ini? Ini gunung siapa yang buat? Kamu? Bukan. Saya? Bukan. Terus yang kena ikat itu? Juga bukan. Dia aja diikat. Mana? Yang buat siapa? Gak mungkin ini ada begitu saja. Akal kita gak bisa menerima semuanya ada begitu saja. Lalu di mana etika dan moralmu? Gak mau kamu menyembah yang menciptakan ini semua. Nah, datang lagi murid utamanya Isaac Newton yang sibuk dengan ilmu fisika ini dan semisalnya. Hah? Catat ke atas dulu. Ya, itu apa itu di atas tuh? Awan. Awan tuh memuat air partikel ini begitu molekul ini ini dan semisalnya. Taib berat berat. Oh nggak jatuh jatuh. Siapa yang nahan? Siapa yang buat itu semua? Kita naik, lagi pernah kita di atas, saya kan naik pesawat, wah di bawah awan. Anda kalau lihat begitu, ya Anda kasih tahu sama antum semua. Anda setiap naik pesawat, begitu tutup pintu pesawat, halas, tawakal tu Allah. Apa yang bisa kita buat? Naik net, awak kecil, kecil kali, di laut pun gitu. Sejauh mata memandang, tak nampak tepian tuh. Yang ada cuman hmm, banyak berdoa lah. Minta Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Nah, masa yang buat ini nggak ada, terjadi gitu-gitu saja. Lebih konyol lagi ya, Charles Darwin itu lah. Kehidupan sumbernya dari air. Yang anak heran, kenapa profesor-profesor itu tidak bertanya yang nyitakan air itu siapa, air itu dari mana asalnya. Masa ada gitu saja? Masuk lagi nih Isaac Newton, itu partikel begini, bodoh-bodohi. Wallah dia bilang bodoh-bodohi. ini senyawa, ini itu semua dari mana? Siapa yang buat? Gak mungkin ini tercipta dengan sendirinya. Kalau begitu maka kamu harus bisa terima handphone di sini. Anda pindahkan kemari, Anda bilang jalan sendiri. Harus terima dia. Menurut dia gravitasi begini, begini, begini. Gak bisa dibuktikan. Itu jutaan tahun yang lalu. Udahlah. Oh udah gila. Udah pasti dia gila. Kalau dia bilang jutaan tahun yang lalu terjadi pergerakan begini, pergeseran begini, ini sakit jiwa ini. Kalau dia sehat dia nggak ngomong begitu. Setiap yang ada pasti ada yang membuat ada. Mana yang membuat ada itu? Harus dilihat. Baik, kamu nggak ada udara bisa bernapas nggak? Nggak bisa. Tolonglah tangkap udara itu biar bisa nengok kita. Semana wujudnya. Jadi mereka itu memang betul-betul tidak beretika, ikhwan. Gak punya akhlak. Orang kafir itu memang gak punya akhlak, makanya dia kufur. Disuruh nyembah Allah gak mau. Yang memberikan iman Allah. Dia nyiptakan lembu gak bisa, tapi mau makan daging lembu. Oh enggak, kami vegetarian. Oke. Bayam makan. Siapa yang buat bayam? Mau anda bikin bayam plastik, besok makan. Biar anda buat. Kalau yang plastik bisa saya buat. Tapi kalau yang asli kayak gini, yang enak begini, nggak bisa. Siapa yang buat ini? Mungkin ini, patung-patung ini yang buat. Hah? Oh yang di atas sana, di atas sana mana? Atap. Allah. Allahu khaliqu kulli Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Terjawab. Datangnya utusan itu menerangkan itu semua. Kemudian disinilah dilihat orang itu berakhlak, beretika atau tidak. Kalau dia beretika, dia nyembah Allah. Kalau nggak beretika, ah, lihatlah. Patung dikasih dikasih buah, dikasih apel. Ada orang lebih gila daripada ini, coba. Anda tanya lah, itu harus dihargai. Dikasih, nah. Sampai, apa, eh, kisut dia kan, buang. Yang herannya, nah untuk kayak gitu mereka berani terang-terangan ikhwan. Kita menunjukkan keislaman kita berpakaian begini aja berat. Aduh, nanti dibilang teroris pula. Ayo, betul-betul termakan media. Mestinya seorang muslim itu prinsipnya mudah saja. Hidup harus hidup mulia. Kalau mati ada mati mulia juga. Kalau kita hidup terjajah, mau bikin ini nggak berani. Ini takut, ini nanti diselisih orang Ini Inilah sebenarnya budak yang sebenarnya. Orang merdeka itu orang yang bebas. Dia mau menyembah Allah Subhanahu wa taala bebas. Ya, dia bebas dari semua tekanan manusia, dia hanya menjadikan aturan itu milik Allah semata. Yang dia ikut hanya aturan Allah Azza wa Jalla. Itulah orang merdeka yang sebenarnya. Waduh, nggak lah piara jenggot panjang-panjang, bahaya. Eh, bukan merdeka ini berarti. Seperti itu. Jadi kemerdekaan yang diinginkan itu adalah bagaimana seorang itu merdeka untuk mengerti. Percayalah. Ketika kita bicara kebenaran, maka kita yang dimusuhi. Mereka kan untuk kekufuran, alasannya apa? Hak asasi manusia. Biarkan orang berbicara. Tapi begitu itu giliran kita untuk berbicara kebenaran, sengkap dia. Itu yang selalu terjadi. Intimidasi. Karena al-haq itu kasyaulah. Syekhul Islam mengatakan, al-haq kalimatul haqqa syaulah. Dia bagaikan bumerang, dia akan nyambar kemana saja. Syekhul Islam dalam penjara, tapi orang masih mendengarkan fatwanya. Wafat dalam penjara beliau. Rasulullah SAW kurang apa disakiti? Kurang apa ditutup aksesnya? Kurang apa dianiaya? Tapi siapa yang menolong agamanya? Allah Subhanahu wa taala. Nah kita hanya disuruh berbuat sesuai dengan aturan. Sampaikan, sampai Terangkan. Jadi sebenarnya orang-orang kafir ini kalau di negeri kita ini sudah mencoba beberapa tahapan sebenarnya. Mulai dari kejadian-kejadian yang sifatnya pemaksaan di zaman dulu Orde Baru, kemudian sampai pecah berdarah, poso Ambon dan semisalnya. Nah, sekarang ini mereka yang gak mau berhenti. Ya kalau kita hakikatnya di mana saja. Negeri yang mayoritas muslim maka orang kafir aman tinggal di situ. Tapi di mana saja negeri yang mayoritas kafir muslim tidak aman tinggal di situ. Disakiti, dianiaya, diintimidasi karena itulah orang-orang Islam yang tidak bisa menampakkan keislamannya ya agar hijrah dari negara kafir. Nah, Masih muskilah. bekerja sama dengan orang kafir, jual beli dengan orang kafir, nggak ada masalah karena Rasulullah SAW juga jual beli dengan orang Yahudi dan Nasrani. Nggak ada masalah. Bekerja dengan mereka tidak ada masalah. nggak boleh itu kita menolong mereka apa? Menolong mereka dalam kekufurannya. Yang kita lihat kerja sebagai supir disuruh bersihkan kandang anjing. Pantasnya ini. Boleh nggak ini? Kerja sebagai supir disuruh tolong taruhkan dupa itu, tolong bakarkan uh, ininya. Boleh nggak seperti itu? Nah, itu yang nggak boleh. Karena itu menguatkan kekufurannya. Kerja sebagai ahli bangunan, diminta bangun gereja, nggak boleh. Kalau dia mau bangun, bangun sendiri sana. Jangan minta bantuan kaum muslimin. Ya kalau gitu kami nggak mau bangun masjid, kalian nggak perlu siapa minta bantuan sama dia. Nahanu muslimun kathir. Alhamdulillah. Jadi kalau muamalah jual beli, bekerja, boleh. Kerja sama nggak masalah selama itu menguntungkan dan tidak terjadi kerusakan. Tapi menolong untuk kekufuran itu yang nggak boleh. Maaf. Nah. Cukup insya Allah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله